بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الأخوة rahimani wa rahimakumullah uh, sampai pada penghujung dari babul makharij ini tadi sudah kita singgung pada makhraj al-khayshum di mana makhrajul khayshum ini dari pangkal hidung ya. Dan kemudian terkait dengan khayshum ini adalah sangat terkait dengan e, mim dan nun tadi. Di mana mim adalah dari syafatain, kemudian nun dari lisan. Ya. Maka e, sebagian mengatakan bahwa lisan tetap punya peranan pada nun dan tanwin nun yang sukun ya nun dan tanwin kalau tanwin tentunya adalah sukun ya baik dalam kondisi ikhfa atau juga dalam kondisi idgham dengan gunnah ini pada Eh, lisan ya. pada nun kemudian pada mim bahwa syafatain dua bibir tetap juga punya peranan hmm, pada mim ini ketika diikhfakannya atau ketika juga dengan idgham bi demikian pula khayshum juga punya peranan pada nun tanwin dan mim ya, dalam kondisi idharnya huruf-huruf tersebut demikian pula dalam uh, kondisi berharokat ya. maka bagaimana sebenarnya dalam hal ini ketika khayshum ya, uh, pada tadi sudah kita singgung pada mim yang disukun kemudian pada nun yang disukun Kemudian pada mim dan nun yang bertasdid, ya. Dan pada nun tadi nun pada yang gunnah pada idgham bi gunnah. Maka sebenarnya ini masing-masing itu juga punya peranan. Meskipun mim di sini disukun dan kemudian gunnah apa eh, atau juga dengan pada nunnya juga demikian maka tetap nun kembali kepada asalnya pada e, lisan, kemudian mim kembali kepada asal makhrajnya pada dua bibir. Hanya kemudian ketika peranan e, dua ini antara khaysum dengan mim, antara khaysum dengan nun ya, antara khaysum dengan lisan, antara khaysum dengan syafatain mana yang lebih kuat maka itu yang kemudian di uh, ditentukan maka itulah makhrajnya ini maka uh, di sini bisa diambil kesimpulan ketika kerja lisan ya, pada izharnya nun dan tanwin atau berharokatnya nun ini itu lebih banyak dari khayshum, maka ini adalah kerjanya lisan. Ya. Maka lisan, khususnya pada nun saja ini ya, adalah eh, mah, e, eh, memiliki makhraj pada nun ini ketika nun itu diizharkan demikian pula tanwin ketika izharnya nun dan tanwin ya atau ketika berharokatnya keduanya ini ya berharokatnya nun maka ini miliknya lisan ini ya dan makhrajnya kembali kepada asal dari makhraj uh, nun ini dan uh, dari uh, lisan tadi ya kemudian demikian pula ketika syafatain dua bibir dalam kondisi izharnya mim ya, atau berharokatnya mim itu lebih banyak kerjanya dua bibir daripada khasyum maka dikembalikan ini adalah makhrajnya syafatain ya. makhrajnya mim ini pada syafatain akan tetapi dalam kondisi ikhfa'nya nun dan tanwin. Ya. Ikhfa'nya nun dan tanwin. Yang pertama. Yang kedua, idghamnya nun dan tanwin ya, dengan gunnah. Ya. Pertama, ikhfa'nya nun dan tanwin. Ya. Kemudian yang kedua, idghamnya nun ya, Demikian pula tanwin dengan gunnah pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan uh, huruf empat huruf ya nun mim dan waw ya. Kemudian pada ikhfa'nya nun dan tanwin pada ikhfa hakiki ya yang bertemu dengan huruf yang 15 selain huruf halak, huruf idgham dan iqlab ya. Maka ini sisanya adalah ikhfa hakiki. Ini yang kedua. Ya. Dan da yang ketiga idghamnya mim dengan yang semisalnya idgham mimi ya. idgham mutamatsilain ya. nanti di bab idgham akan kita bahas ya. ada idgham mutamatsilain mutaqaribain mutajanisain dan mutabaidain ya ada empat Insyaallah di, di babnya akan kita bahas. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ketika ikhfa'nya mim pada ba ikhfa syafawi ya. Dan yang kelima ketika di tasydid mim dan nun ini ya. Maka ketika mim dan tasydid di, apa, eh, mim dan nun di tasydid ini kerjanya khayshum itu lebih banyak maka ini makhrajnya dikembalikan kepada khayshum nah ini pada lima tempat jadi ringkasnya bahwa khayshum ini uh, bekerja atau makhrajnya khayshum ini pada lima tempat yang pertama pada ikhfa'nya nun dan tanwin ya ikhfa'nya nun dan tanwin ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan uh, huruf yang 15. Sifda tana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalimah. Ini huruf yang 15 ya. Nanti di bab nun mati ketemu tanwin yang kita bahasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika idghamnya nun atau tanwin dengan gunnah, idgham bi gunnah. Kemudian yang keempatnya ikhfa'nya atau idghamnya mim dulu, idghamnya mim ketika bertemu dengan mim. Idgham mutamatsilain. Dan yang keempatnya pada uh, pada uh, ikhfa syafawi ya pada ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan ba dan yang kelima ketika mim dan nun di tasydid ya ini khaysum semuanya adalah ini makhrajnya khaysum ya. hanya kemudian nanti ada uh, apa namanya ada sedikit terkait dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dan uh, uh, bertemu dengan uh, pada apa ketika mim atau tanwin uh, nun nun mati atau tanwin bertemu dengan uh, nun ya pada pada pada idgham bi gunnah ya nun mim wow bertemu dengan ya dan wow nanti ada sedikit perbedaan ya ada sedikit uh, pembahasan di sini ya ini tidak mutlak khusyum ini. <clears throat> Insyaallah akan kita bahas di babnya ya. Yang jelas ini adalah masuk dari khusyum ya, dari lima hal ini. Jadi kesimpulannya eh, yang makhraj yang ke-5 ya, dan makhraj yang ke-17 ya, adalah makhraj al-khayshum meliputi lima tempat ya. yang kelima satu pada fa'nya nun dan tanwin. Kemudian yang kedua itu idgham nun dan tanwin. Kemudian yang kelima pada itu idgham mim dengan yang semisalnya nih ram mimi habis ini Jadi yang ketiganya idgham al-mim atau idgham mimi mutamatsilain. pada idgham mutamatsilain ya. Idgham mini ya. Kemudian yang keempatnya pada ikhfa syafawi dan yang kelima pada uh, nun والميم المشددتين ini uh, eh, khayshum ya idgham yang pertama ikhfaun nun wa tanwin ini pada ikhfa hakiki ya atau lebih dikenal dengan ikhfa hakiki ikhfa hakiki kemudian yang kedua idgham nun dan tanwin bi ini pada nun mati atau tanwin ketemu dengan uh, ya nun mim dan waw kemudian yang ketiga idgham mimi atau idgham mutamatsilain pada mim bertemu dengan mim juga gunnah kemudian ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba dan yang kelima adalah nun dan mim musyaddadatain atau lebih dikenal dengan bacaan wajibul gunnah dengan dengan bacaan wajibul gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida ya. wa ghunnatun qad aujabuha abada dan ghunna qad aujabuha mereka telah mewajibkannya selamanya fil mimi wan nuni idza ma syuddida pada mim dan nun ketika di tasydid ya. ini uh, dengan khasyum ya maka dari sini jelas dan selesai sudah terkait dengan uh, makharijul huruf yang pertama makhrajul jauf ada satu makhraj. Kemudian yang kedua makhraj halak ada tiga. Kemudian yang ketiganya makhraj lisan ada sepuluh. Dan makhraj syafatain ada dua atau tiga kalau kemudian mau dipisahkan antara itbak dan itmam pada mim dan ba kemudian waw ya, dengan infitah pada wawunya kemudian yang terakhir adalah makhraj khayshum pada tiga tempat itu. Yaitu semuanya juga mim dan nun terkait dengan lisan dan syafatain. Ya. Maka masing-masing punya peranan. Hanya kemudian uh, eh, khayshumnya itu lebih dikuatkan pada uh, lima tempat ini. Ya. Yang pertama dan kedua itu lisan punya peranan. Tapi peranan khayshum itu lebih kuat. Maka lebih dikuatkan pada khayshumnya. Ya. Qusiral amal ala al-khayshum. Ya, dicukupkan kerjaan itu diberikan kepada khayshumnya. Meskipun asal uh, asal makhrajnya itu pada makhrajnya nun yang itu pada lisan. Uh, demikian pula pada dua yang kedua ya, pada idgham mimi dan ikhfa syafawi. Pada ikhfa syafawi maka kita lihat sini ikhfa syafawi dan uh, ikhfa syafawi di sini dan uh, ikhfa hakiki ya. Demikian pula di apa namanya pada iqlab ya. Pada iqlab juga ya. Iqlab di mana nun mati bertemu dengan ba. Ini juga dengan menyamarkan. Sini iqlab namanya iqlab itu adalah taklibun nun miman. Hmm. Taklibun nun miman. Jadi mengganti nun menjadi mim. Kalau boleh ditambah, yang keenamnya adalah uh, ibadah iklab. Nun bertemu dengan uh, ba. Ya. Nun, karena iklab ini adalah taklibun nun miman. Mengganti nun menjadi mim ma'a mim. Tapi dengan diikhfakan mimnya. Maka ketika diikhfakan mimnya, ah, disamakan dengan yang keempat ini. Ya. Jika pada ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa, yang namanya ikhfa, kembalinya adalah dengan gunnah. Ya. Karena menyamarkan nun, uh, menyamarkan mimnya. Ini menghilangkan nun menjadi mim, tapi dengan menyamarkan mimnya. Jadi mim di ya. tidak dengan mim di dengan maka di sini nunnya hilang memang itu idgham diganti dengan mim tapi mimnya di sini jelas ya belum diidghamkan mim nah, maka dengan apa namanya ee, eh, dikatupkannya uh, huruf mim ini dengan disamarkan. Ini dengan uh, tidak kuat ya. Mim tidak mim ba itu juga tidak dengan furja ini juga salah karena nanti akan mendatangkan huruf yang baru ya. Kalau mim dengan mim ba berarti sebelumnya kasroh akan mendatangkan dengan huruf ya i ya. Mim i kan. Ini juga tidak benar. Kalau kemudian ada furja. Demikian pula dengan idmam. Nah, kalau dengan mim nah, meskipun di sini ala qaul ya, mim ba'di dengan uh, tapi uh, di sini taklibun nun miman uh, tapi tidak ada ikhfa al-mim karena namanya iqlab adalah taklibun nun miman ma ikhfa al mim mengganti nun menjadi mim tapi dengan menyembunyikan menyamarkan mimnya. Bagaimana samarnya adalah makhrajnya ini tidak dikuatkan. Ini makhrajnya agak dilemahkan dengan uh, cara uh, syafatain dua bibir ini uh, tidak kuat nempelnya. Ya. Mim mim ba'di. Ah ini juga butuh latihan. Oh, sulit banget sih gak mau aja mim ba'di sudah beres. <laughs> Ya. ya. Nah ini kalau kita kembali kepada e, koidah bahwasanya iqlab adalah taklibun nun miman ma ikhfa'in mim ma ikhfa'il mim mengganti nun menjadi mim dengan menyembunyikan atau menyamarkan pada mimnya. Ini juga masuk. Maka ketika disamarkan, diikhfakan sama dengan bacaan ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi mim yang juga bertemu dengan ba ya. Karena di sini kan juga nunnya diganti dengan mim. Baik. Ini juga masuk syafatain ya, masuk syafatain. Ini yang ke bisa dimasukkan pada yang ke ke-6, ya. Pada bacaan ikhlas. Wallahu taala alam. Selesai walhamdulillah dari bagian yang pertama dari mukaddimah. Ya. Masih mukaddimah nih ya. ya. Baik. <clears throat> Sampai sini ada masalah? Nah, sebelum kita lanjutkan. Eh. berarti paham, alhamdulillah. Eh. Eh. Baik, kita masuk pada bab yang kedua ya. adalah bab sifatul huruf. Ya. Bab sifat. Dan ini poin yang kedua. Ini. Jadi kalau e, tadi sudah kita bahas tentang makharij ya. Berikutnya masalah sifat. Ya. Dan ini ibrah bagi kita ya. Bahasanya seperti itulah manusia. Dari mana dia keluar, sifatnya kan beda. Ya. Ya. ya. Maka ini artinya di sini juga kita harus saling memahami, saling apa penting untuk kita memahami. Ya. Ya. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga dengan istrinya, bedanya antara laki perempuan beda, maka harus paham. Nah, karena memang beda tempat, beda mesti beda sifat. Ketika beda sifat, jangan memaksakan orang suruh sama dengan kita. Ya, ya ini, ini. Maka kalau toh kemudian, mesti akan tetap akan berbeda. Ya, kalau toh sama tempatnya, sifatnya berbeda. Kalau sama sifatnya, mesti tempatnya akan berbeda. Maka dalam sifatul huruf dan makharijul huruf seperti itu. Dan itu sama seperti sifat manusia. Ya ya. Yang dari Medan, yang dari Batak, yang dari ya. Miliki sifat berbeda dengan yang dari Betawi, dari Jawa juga seperti itu. Temperamen. Ya. <laughs> Ini memiliki apa namanya karakter yang berbeda-beda. Seorang laki-laki, seorang perempuan juga demikian. Maka jangan kemudian kita memaksakan orang untuk kemudian sama dengan kita. Ya. Apalagi ada yang diberikan e, kecerdasan, ada yang memorinya DDR ya. <laughs> Daya dong rendah. ya. <laughs> ya. ya. Makanya juga untuk apa bisa memahami ya. Ini. Dan itu pasti akan ada perbedaan ya. Maka di sini pula ya kita pentingnya untuk memahami tentang karakter sifat ya. sebagaimana kita sudah tahu sifat huruf maka kita harus tahu karakternya dari huruf-huruf hijaiyah ini demikian pula dalam kita mengenali manusia dan itu sunnah rasul ya alaihi salatu wassalam untuk kita mengenal kepada mereka ya sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Muadz bin Jabal innaka ta'ti qauman ahli kitab ini memahami karakter orang. Ya. Inna kata mana ahli kitab. Ya. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Maka bedakan, gak akan sama dengan badui. Ya. Orang ahli kitab, orang punya basic ilmiah. Ya. orang badui, gak kenal kecuali dengan uh, ya baduinya itu. Ya, sikap kasar dan semaunya sendiri. Ya. Maka dalam hal ini pun juga, eh, ini, Masya Allah ya, Eh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu adalah ada ibrah ya. Ada pelajaran ya. Dan ini kita lihat pada huruf-huruf hijaiyah. Ternyata bukan semata-mata huruf yang mujarradah keluar dari mulut kita itu tidak. Tapi di dalamnya ada ibrah, ada durus ya. Ada pelajaran. Betapa ini juga sama dengan uh, sifat manusia ya. Baik, eh, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini sifatul huruf ya. <clears throat> Dan sifat ini atau sifatul huruf di mana sifat itu sesuatu yang nempel pada sesuatu yang lain ya. Maka sesuatu yang ada pasti memiliki sifat itu sudah sudah hukum pasti ya. Aklan wa syar'an. Maka kalau dikatakan ada tapi tidak memiliki sifat, ini bohong ya. Dan itu orang-orang Jahmiyah kan seperti itu ya. Maka Jahmiyah dikatakan al-Jahmiyah itu ta'budu adaman. Ya. Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena apa? Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang nafi la fauq wala tahad wala yamin wala shiman basir bila basira, wala isyadah ya. ini mereka maka ini sesuatu ya. maka sifat yang namanya sifat adalah uh, dikatakan sifat sesuatu yang nempel pada sesuatu yang lain dan yang dimaksud dengan sifat huruf tentunya adalah sifat yang nempel pada huruf ketika diucapkannya. Ketika dilafatkannya. Maka e, ini sifatul huruf. Ini sifatul huruf ini keluar sifat itu ketika dibunyikan. Adapun ketika ditulis nggak akan keluar ya nggak akan keluar itu. Tapi ketika dibunyikan baru kemudian akan ketahuan. Ya. Maka seseorang itu akan ketahuan ketika dia mulai bicara ya, dari bicara atau mulai bergerak. Ya. Tapi ketika apa namanya diam atau apa namanya seperti itu tidak akan bisa dikenali ya. Maka seperti itulah uh, sifatul huruf akan bisa kita kenali ketika kita apa melafatkan daripada huruf-huruf hijaiyah ini. Kemudian di antara faedah ya, dalam kita memahami karakter huruf-huruf hijaiyah ini, sifat-sifat huruf ini adalah yang pertama untuk membedakan dari huruf-huruf yang sama makhrajnya seperti tadi bo, dal dan ta. Nah, sama makhrajnya. Bedanya apa? Pada sifatnya berbeda. Ya. Kalau kemudian sama sifatnya, bedanya apa? Pada makhrajnya, seperti pada wa dan wa tadi. Ya. Maka ini faedah yang pertama, tamyizul huruf al-mushtaraka fi al-makhraj. Ya membedakan huruf-huruf yang sama dalam makhrajnya. Ini faedah kita mengenali uh, eh, sifat huruf. <clears throat> Kemudian yang kedua, mengenal sifat huruf ini sama seperti mengenal sifat manusia. Ya. ini karakternya menggampangkan. Oh ini karakternya kejiwaannya lemah. Oh ini tarofok. Ya. Gak sombong nih ya. Tarofok senengnya, Nah, seperti itu. Ya. Jadi mintanya di atas terus. Dan macam-macam. Maka ah, ini juga yang kedua. Dari mengenal sifatul huruf untuk bisa mengenal huruf-huruf yang kuat dari yang lemah. Ya. Mengenal huruf yang kuat dari yang lemah dari huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, supaya kita juga uh, bisa paham orang yang kejiwaannya kuat misalkan. Wah. ketika kita gurau, ketika apa dengan saling menjatuhkan pun juga tidak akan tersinggung ya. Bisalah ini. Ya. Tapi dengan yang sifatnya sensitif ya, ya sudah sedikit eh, diambil hati, kemudian ya, kayak orang Jawa ya, eh, orang Solo pada khususnya ya, yang suka pakai belangkon. Tahu belangkon kan? Pasti ajak guru guru balas guru juga, tapi di sini nyimpan mendorong. <laughs> Ya. dikumpulkan semuanya di belakang ini ya. Itu simbol ya. ya. Orangnya kalem-kalem memang, tapi disembunyikan dia. <laughs> ya. Maka jangan bilang kalem-kalem nanya. satu saat ini. Jadi <laughs> karakter gitu ya. Karena belum belum belum ada apa waktunya aja ya, belum ada timingnya untuk balas saja. Giliran tiba, as jangan tanya ya. Maka ini pentingnya kita mengenal e, sifatul huruf seperti itulah ya sama dengan sifat manusia ya. Maka e, dengan mengenal itu kita memberikan masing-masing sesuai dengan haknya. Ketika bergaul juga seperti itu. Maka ketika mengenali huruf-huruf ini ya kita juga bisa memberikan sifat itu sebagaimana e, adanya. Tidak kemudian tidak berikan lebih juga tidak dikurangi. Ya. Yang harusnya dibaca tarkik, baca tipis, ya tipis lah. Yang dibaca tebal juga demikian karena karakternya adalah tebal. dari hakin haqqin ini, Maka inilah tajwid ya. Inilah tajwid yang dikatakan Mujazari rahimahullah taala bahwa tajwid ini adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu. Ya. Hmm. Ya. Mensif, uh, eh, dari memberikan masing-masing huruf itu sesuai dengan haknya. Ya. Dari sifat dan makharijnya Demikian pula dari ahkamul huruf ya. Dari tarqiq tafkhimnya. Yang dibaca tipis ya tipis, baca tebal ya tebal, tebal dan kapan yang itu boleh dua-duanya nah, baru kemudian di sini juga uh, seperti itu karakter manusia ya. Uh, dan ini sama. Uh, Masya Allah ini menunjukkan apa uh, subhanallah betapa uh, detailnya hmm. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu penuh dengan hikmah ya. Penuh dengan hikmah. Ini eh, sesuatu yang mesti kita apa namanya he, eh, yang semakin mendekatkan diri kita dan untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya adalah bukan satu hal yang sia-sia. Ini penuh dengan hikmah. Ini ya. Ini yang kedua ya di antara faedah mengenal tentang sifat huruf, mengenal yang kuat dari yang lemah. Ini. Kemudian yang ketiganya adalah uh, membaguskan lafad-lafad huruf yang berbeda makhrajnya. Ini mentajwidkan lafad-lafad huruf yang berbeda makhrajnya. Nah, ketika berbeda makhrajnya, maka eh, kemudian sama sifatnya, Nah ini juga melafatkannya juga supaya lebih bagus. Seperti tadi antara wad dan za dengan wa atau dengan zal yang hampir sama dengan eh, sama makhrajnya. Ya, yang eh, sama makhrajnya atau yang kemudian sama sifatnya. Ini. Yang sama sifatnya, maka ini dengan mengenal sifat ini eh, dan juga mengenal makhrajnya Eh, kita bisa membedakan satu dari yang lainnya ya ini eh, masya Allah ya subhanallah eh, satu apa namanya ibrah bagi kita dan satu hikmah dalam kita mengenal daripada sifat-sifat huruf dan juga tempat keluarnya huruf ini dengan itu menjadikan kita itu lebih lapang dada ya yang gampang dada bahasanya kita ya kita manusia ya yang penuh dengan berbagai kekurangan, penuh dengan berbagai e, cacat ya, untuk kita kemudian saling menyadari ya. satu dengan yang lainnya. Dan karakter manusia juga berbeda-beda. Apalagi ini satu masjid ya. Jelas masing-masing itu berbeda ya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala satukan kita dengan akidah ya. Satukan kita dengan prinsip dan manhaj ya. Ini satu keutamaan dan satu uh, yang patut untuk kita banggakan. Kalau tuh ada perbedaan sesuatu hal yang apa namanya uh, wajar ya. Sebagaimana sifat huruf semuanya tidak tidak ada yang keluar dari mulut ya. ya. Semuanya tidak ada lepas dari mulut semuanya ya. Ini. Ya, tapi semuanya juga masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Dan bisa menjadi rangkaian yang sangat indah ya menjadi rangkaian kan sangat indah. Ya, kenapa kita tidak seperti itu ya? Ini ibrah dan hikmah bagi kita. Ya, ya. Maka eh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, eh, maka kita berharap dengan seperti ini kita bisa mengambil ibrah semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan sabat, memberikan taufik pada kita untuk senantiasa kita bisa istiqamah dan komitmen dan juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala banyak berikan hikmah kepada kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian kita masuk pada uh, bab. Beliau mengatakan qala sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda qul. Sifat huruf ini ada dua. Ya. Ada sifat yang mutawaddah dan ada sifat yang mustaqillah. Ada sifat yang berseberangan kalau tidak A ya B ya ini dua yang tidak bisa pisahkan. Ya. Ini tidak bisa menghindar. Ini sifat yang mutawadah. Dan ini juga sama pada manusia. Kalau tidak muslim ya kafir gitu ya. ya. Itu kan. Hanya dua saja. Ini. Ya. ini. Tidak ada yang bena-bena. Bena-bena nifak ini sama ya. Disamakan ke sana ya manusia ini masya Allah ya ini huruf pun juga seperti itu ya ini nah, sifat yang mutawaddah kemudian yang kedua sifat yang mustaqillah ini sifat yang berdiri sendiri dan ini sifat khususiyah ya sifat khususnya pada sebagian huruf yang tidak dimiliki pada huruf yang lain. Tentunya ini adalah fadlullah yutihi mayasya. Ini manusia pun juga sama seperti itu. Ada yang memang jibilahnya dari awalnya bagus ya. Allahnya baik, lembut dan masya Allah. Bukan dari uh, kasem ya, bukan diupayakan, tapi memang dari awalnya memiliki sifat yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, gampang, mudah, ya. ini endengan, ya, suka memberi dan Memang watak dari awal seperti itu. Ini ada yang Allah Subhanahu wa taala e, karuniakan. Fadullah yu'tihi E, seperti itulah juga pada e, sifatul huruf ini. Jadi kembali kepada masalah bahwa sifatul huruf terbagi menjadi dua. Ada sifat mutawadda dan ada sifat mustaqillah. Sifat yang berdiri sendiri. Dan sifat yang mutawadda ini ada 10 sifat. Ya lima pada bagian yang pertama, lima bagian yang kedua. Ya. Lima yang kuat, lima yang lemah. Kemudian sifat yang mustaqillah ada tujuh atau delapan. Ya, tujuh atau delapan. Saya akan mengatakan tujuh atau delapan. Ada sebagian yang menambah lagi dari e, merinci sifat-sifat yang lainnya. Ya. Baik. Qala sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda kul sifatul huruf yang pertama jahr yang kedua rakhawa yang ketiga istitalah mustatil kemudian yang keempat munfatihun infitah dan yang kelima musmatatun yakni ismat Ya. Ini e, lima sifat yang pertama. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda qul. Ibnul Jazari rahimahullahu taala menyebutkan lima yang pertama, kemudian lima yang kedua disebutkan huruf-hurufnya. Artinya di sini kalau yang tidak disebutkan berarti masuk dalam bagian yang pertama ini. Nah. Beliau merinci mahmu suha fahat tahu syakhsun sakat. Ya. Yang e, berikutnya adalah sifat hamas. Ya. Hamas meliputi huruf dalam e, yang terangkum dalam fahat tahu syakhsun sakat. Nah, berarti kalau bukan hamas adalah jahar ya ya yang pertama sifat mutawaddah sifat yang berlawanan ya. Ya. sifat mutawaddah sudah katakan sifat Tuha jahrun yang pertama jahar ya. jahrun warikhun yang kedua raha mustafil yang ketiga istifal jahrun warikhun mustafil munfatihun infitah dan musmatatun yang kelimanya adalah ismat ya. infita dan ismat kebalikannya nah. jahar adalah hams ya. rahawa kebalikannya adalah siddah istifal istilah, kemudian invita ini adalah itbak dan ismat adalah izlat ya ini 10 sifat kalau tidak jahar adalah hamz, Kemudian kalau tidak rakhawa berarti syiddah. Kalau tidak istifal ya isti'la. Kalau tidak invita itbah dan kebalikan dari ismat adalah itlah. Kemudian ada sifat yang keenam di antara ini. Ma baina rakhawa wa syiddah. Ma baina rakhawa syiddah di antara tengah-tengah antara rakhawa dan syiddah. Ya. Ini uh, yang keenam ditambah ma baina ar-rakha wa wa syiddah. Nah, ya, kita kenal dulu ini ya sebelum kita merinci satu persatu sifat jahri itu kayak apa, rohawah bagaimana dan seterusnya ya. Maka kita tahu dulu ini mabaina raha wa syiddah. Kemudian Ibnu Jazari rahimahullahu taala menyebutkan sifat hamas pada fahathahu syakhsun sakata. Ya. Ini pada lafaz fahathahu syakhsun sakata ya, ada 10 huruf sifat hamas. Hamas tadi sudah kita singgung ya sedikit. Oh, sifat hamas ini bersamaan keluarnya suara keluar nafas. Ya. Fa, ha. ha, fa, ha, sha, kha, sa, sa, ya. ka dan ta. Pada delapan yang pertama ini eh, jelas ya. Jelas keluarnya. Bisa kita rasakan. Kemudian k dan sa ini yang sering uh, untuk kita uh, perlu di apa uh, ada sedikit di, apa keluar nafasnya. Ka bukan k ya. ta bukan ta ya. Yang kering ya perlu dibasahi dikit dengan di apa namanya eh, keluarkan nafasnya ya at bukan at ya yang mati ya tapi tekanannya kuat maka keluar e, eh, suara apa keluar nafasnya ini hamas kalau tidak ini berarti jahar ya ini huruf-hurufnya ya kemudian dikatakan duha lafzu ajid qatin bakat yani ajid ni syiddah ajid qatin bakat ya ada delapan huruf pada syiddah ini ya ini disebutkan cuma bagian yang kedua saja berarti selebihnya sana ya alif jim, dal. Nah, tadi sudah kita singgung. Alif ini dari aksal halaf makhrajnya. Ya. Dengan memiliki sifat syiddah kuat di sini. Ya. Juga sifat jahar karena tidak masuk di sini kan? Ya. Maka ini kuat dengan sifat jahar dan syiddahnya. Demikian pula pada ka dan ta ada sifat syiddah tapi di sini adalah hamas. sidahnya tekanan, makhrajnya. Ya. Maka kuat. Ak. Ya. At. Ya. Ini. Kemudian isti'la. Wasab'ul bin khussa bin qid hasar. Hmm. Khussa. bin qid. kha, sad, wa, ghain, ba, qaf dan wa. Nah, nanti di sini juga ada pembahasan khusus terkait huruf istilah dan itba ya. Ibnu Jajari rahimahullahu taala akan lebih mendetailkan kepada kita ya. Kemudian untuk itba ini sad ba, sa wad ba, dan wa ya wasadun dadun ta'u wa'un mutbaqah nah, sebelumnya sebelum ini di antara rakhawa dan syidda ini ya yang keenam nanti ya. Nah, rakhawa dan syidda ada uh, ada lima huruf ini adalah lam nun lin omar ya lin omar lam nun ain mim dan ra Kemudian di sini adalah huruf idlal firra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Ini uh, dari bagian yang kedua disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Hamas meliputi ini, ya. 10 huruf. Selebihnya berarti jahar. Sidda delapan huruf ini. Selebihnya adalah rakhawa selain berarti 10 tambah 5 15. Sisanya adalah memiliki sifat rakhawa ya. Memiliki sifat rakhawa Ajid qatin bakat. Ada delapan huruf dari huruf Sidda dikurangi dengan lam, nun, ain, mim dan ra yang tengah-tengah maka selebihnya miliknya al Ya. Tinggal 14 sini ya. Kemudian isti'la hanya 7. Yang 29 uh, eh, adalah istifal. Dan ini dengan sifat istilah ini juga punya karakter sendiri. Dengan istilah ini adalah dibaca tafkhim. Eh, dibaca karakternya adalah tebal milik karakter tebal semuanya. Untuk ini, meskipun di sini nanti juga e, bertingkat-tingkat. Baik dari sisi hurufnya itu sendiri, juga dari sisi keadaannya. Ketika di fathah di depannya alif, ketika di fathah saja, ketika di dhamma, maka ini apa e, ketebalan pada huruf-huruf mufakhamah, huruf isti'rah ini juga dan itbaq ini juga bertingkat-tingkat. Insyaallah nanti juga akan kita rinci. Tapi dengan Ya dari sini menunjukkan bahwasanya dari sifat ini, sifat yang pokok ini ia tawallad sifatul ukhra akan melahirkan pada sifat yang lainnya. Dari sifat isti'la nah, maka kemudian melahirkan sifat uh, tafkhim. Dari sifat istifal melahirkan sifat tarqib, baca tipis ya. Ini. Ini uh, yang ketiga. Kemudian itbah meliputi sod, wot, bo, dan wok. Ya. Selebihnya adalah huruf infitah. Kemudian uh, ismat kebalikannya adalah idlah dan huruf idlah ini ada enam. ya. Firra min lubbin. Ini kita lihat yang menjadikan uh, Al-Farra dengan melihat kepada makhraj tadi dan kemudian melihat kepada sifat ini kita bisa mengetahui titik permasalahan kenapa kok diantara para uh, ahli qiraat berbeda pendapat pada makhrajnya. Jadi kita lihat lam, nun, ra. Sama kan? Satu sifat. Di sini juga ketemu lagi lam, nun, ra. Ya. Dan sifat yang lainnya juga hampir sama. Nah, makanya kemudian uh, Al-Farra menjadikan apa uh, tiga huruf ini dijadikan satu makhluk karena memang sifat-sifatnya pun juga berdekatan ya. Dengan, uh, sifatnya adalah uh, berdekatan. Maka ini pentingnya untuk juga mengetahui titik permasalahannya. Nah, dalam uh, apa namanya me, melihat kepada perbedaan-perbedaan yang ada. Kenapa kemudian terjadi perbedaan? Nah, ini dicari titik temu dan dicari titik permasalahannya. Jangan dicari masalahnya ya, tapi titik masalahnya. Ini, kalau dicari masalahnya nanti akan nambah masalah ya. Ini biasanya seperti itu ya. Tambahi bumbu, tambahi ini macam-macam kalau bumbu padang enak ya. Tapi bumbu seperti ini waduh tidak menambah kecuali runyam ya. Allah musta'an ya. Nah, ini e, dari sini kita bisa memahami bagaimana e, perbedaan ya. Al-Imam Al-Farra kenapa kemudian menjadikan dalam satu makhraj ini? Eh, satu makhraj karena memang e, sifatnya yang hampir apa sama ya. Dari lam, nun dan ra. Ya. Ini, lam, nun dan ra ini. Ini eh, barengan terus. Baik, e, ini dari sifat yang mutawaddah. Kemudian sifat yang mustaqillah. Ya. Sifat yang mustaqillah atau sifat yang berdiri sendiri. Ini ada tujuh sifat. Ya. Sifat yang mustaqillah, berdiri sendiri. Pertama, huruf safir Ini pada tadi sudah Sod, Zai dan Sin. Safiruha Sodun wa Zayun Sinu. Eh, kemudian yang kedua Qalqalah. Qalqalatun Qutbu Jaddin. Jim dan Qalqalatun Qutbu Jaddin. Kemudian yang ke Tiganya adalah lin. Ini pada wow dan ya yang disukun ya. ya. Sebelumnya fathah. Ini waw dan ya ya waun wa ya unsukina wa fataha qablahuma ya. Wow dan ya yang disukun sebelumnya fathah Qalqalatun qutbu jaddin walinu. Ini huruf lin. Ah, tentang rinciannya insya Allah akan kita bahas uh, besok insya Allah ya. Pagi uh, kita mengenal huruf-hurufnya dulu. Ya. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jaddin walinu. Tentang qalqalah bagaimana? Ini juga nanti ada rincian ya. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah wusta kemudian muyul ya. condongnya kemana kolkola ini dari pantulan e, suaranya apakah kepada fathah atau kepada harokat sebelumnya kalau harokat sebelumnya dhammah ya, ya. E, kemudian dibaca wamma pantulannya harokat sebelumnya fathah juga demikian hmm. hmm. tapi kalau sebelumnya uh, eh, lemah misalkan ini. Eh, misalkan pada ud uh, udu ud apa ud udu kepada u apa kepada uh, fathah atau seperti kasar masih iqra kepada iqra uh, fathah atau ke iqti uh, ya di sini ya. Ini juga ada khilaf ya. Insyaallah nanti akan kita bahas ini qalqalah ini qalqalatun qutbu jaddin wallinu ya. Kemudian wawun wa yaun sukkina wan fatha qablahuma wal inhiraf. Ya. Sifat yang keempatnya adalah sifat inhiraf pada lam dan ra. Ya. ya. Wal inhirafu suhiha. Ini inhiraf berpaling suhiha diluruskan Bukannya berpaling mudah ditonjok sekalian, enggak ya. Inhiraf pada lam dan ra ya. Kemudian yang kelima sifat takrir. Pada ra ya. Kemudian yang keenam tafasyi pada shin dan yang ketujuh adalah sifat istitalah. Pada wad. Ya. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma wal hirafu suhiha. Wal inhiraf ini uh, dari safiruha huruf safir, sad, zai dan sin صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد قلقلة meliputi qaf, ta, ba, jim dan dal wal huruf lin ini juga nanti akan ada pembahasan ya nah, sendiri huruf lin ya. dengan apa pada waw dan ya yang disukun sebelumnya di fathah ini. Hmm dibaca panjang baca mad dan dikaji bahasa kasar ya. fi quraish ya, baca mad atau fi quraish ya, baca pendek ya dengan kasar ini asalnya insyaallah nanti kita rinci ya. kemudian ini lil waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah wa wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma walin hiraf. Nah, sifat inhiraf pada lam dan ra. Kenapa dikatakan inhiraf? Ini karena memang dua ya eh, bah, eh, sifat yang berdekatan ini antara lam dan ra ya, yang ditengahi dengan nun tadi sudah kita bahas ya. Makhrajnya uh, di sini uh, ra kemudian nun dan lam ya. Ini uh, dan lam bisa inhiraf ya. Kemudian ra juga maka dikatakan walin herafu suhiha. Yang inhiraf yang menyimpang ini diluruskan. Ya. Diluruskan, ya. Nah, bukan kemudian yang inhiraf kemudian di ya, sudah kadung gitu nggak usah ya. Nah, seperti itu ini juga sifat ya. Artinya ini juga kembali kepada hadis Rasulullah SAW juga atau dalam satu riwayat dikatakan al ilmu ta'allum al hilmu bitahallum ya Tahallum ini butuh kepada latihan ya. Karena yang namanya akhlak, dan sifat itu bisa dirubah. Ada yang memang jibillah dari asalnya seperti itu, ada yang yang ditakassab, ini bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Artinya bisa dirubah manakala kita mau latihan. Kita lihat contoh kita para sahabat ya. Contoh kita teladan kita para salafus salih. Dulu orang-orang yang biadab kan. Ya orang-orang yang biadab, tapi ternyata bisa beradab seperti itu dan menjadi manusia yang paling beradab. Ini. Ini. Dan itu teladan kita. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Katanya itu adalah e, kita meneladani mereka. Ini bandingkan ya. Jadi kerasnya kehidupan mereka dan juga pribadi mereka awalnya eh, ternyata juga masya Allah ini dengan sifat karakter yang tetap ada pada mereka, tapi tetap juga bisa dirubah diarah diarah kepada yang yang baik ya. Dan ini Subhanallah ini. Ya. Satu apa namanya? ibrah bagi kita. Wal inhirafu suhiha ya. Hmm. Ra pada filami war ra. Hmm. Wa bitakririn ju'il dan kemudian sifat takrir pada ra ini yang mudah e, terulang. Yani takrir atau tikrar ya. Ini mudah keluar yang kalau kemudian tidak ditahan pada makhrajnya, Nah, sudah kita bahas pada tarful lisan Eh, dimasukkan kepada zahrul lisan sedikit ya pada zahrul lisan eh, ini e, kalau tidak ditahan maka akan bisa e, mendatangkan dengan huruf yang lebih dari satu ya ra ini pada ra maka juga e, di dengan sifat tikrarnya ini ini sifat tikrar pun juga berawal dari makhrajnya ya. tempat keluarnya ya. Kemudian maka ini jangan disalahkan ya. Suatu hal yang itu mesti waqtikul dari hakin haqqahu. Karakter yang seperti itu ya. Tidak kemudian orangnya merubah karakter itu juga uh, susah memang, tapi diarahkan kemana yang uh, lebih baik Insya Allah ya. Ini sifat. Kemudian tafashi pada shin. Eh, pada shin. dengan sifatnya yang apa uh, menyebar Eh, ketika mengeluarkannya melafatkan shin ini menyebar ke seluruh mulut kemudian pada wad dengan kekhususan sifat istitola istitola ini eh, tadi sudah kita singgung karena panjangnya makhrajnya maka beda antara istitola dengan mad nah, ini kalau mad pada panjang pada suaranya ya mad ini tapi Eh, kalau istitalah ini pada makhrajnya ya. Ini e, barangkali e, eh, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah yang kita bahas. Kemudian rinciannya insyaallah akan kita bahas besok ya. Satu persatu dari apa itu jahr, apa itu rakhawa, istifal dan seterusnya ya. Untuk kita lebih mengenal detail daripada sifat-sifat huruf ini. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami ini akan bisa membedakan dan kemudian Eh, setelah dua masalah ini bisa kita kuasai, bisa kita praktekkan dengan baik, maka insya Allah Taala pada sifat-sifat berikutnya apa yang ditambih akan banyak diingatkan oleh Ibnu Jazari ini akan kita lebih hati-hati. Ini wallahu taala alam. Eh, mudah-mudahan Allah Allah Subhanahu memberikan abah taufik kepada kita untuk kita bisa sekali lagi bisa bersabar ya, barang sedikit bersama saya ya pada hari-hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita bisa memilih yang terbaik dan menjadi ahlul Quran wa khasatuh.